wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kajian kitab Sahihil Bukhari yakni kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih karya al-imam al-muhaddith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Naam Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala kita masih melanjutkan pada Kitabul Iman bab Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah pada bab ini yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an marfu'an fa wallazi nafsi biyadihi La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi yang lebih dia cintai dibandingkan ayah dan anaknya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari usul iman. Salah satu prinsip dari dasar-dasar atau dari usul iman, prinsip-prinsip iman. Salah satu prinsip iman yang ini cinta kepada Nabi selalu bergandengan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah yang telah menggandengkan antara cinta kepada dirinya kepada Allah dengan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan cinta kepada Nabi ini juga di samping didahulukan di atas cinta kepada ayah dan anaknya bahkan juga didahulukan di atas cinta kepada diri dia sendiri. Nah, sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau mengatakan anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Sesungguhnya engkau wahai Nabi lebih aku cintai daripada seg segala sesuatu kecuali diriku. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la la ya Umar hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak begitu wahai Umar. Bahkan yang benar adalah hingga aku menjadi engkau lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Faqala Umar, maka Umar pun mengatakan, "Wallahi antal an ahabbu ilayya min nafsi." Demi Allah, ya Rasulullah, sungguh engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri, daripada terhadap diriku sendiri. Qala al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar ini. Sekarang sudah mencapai iman. Kesempurnaan iman. Dan sebelum kita lanjutkan Eh, pembahasan tentang penjelasan hadis ini, kita baca hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah pada bab ini. Setelah sebelumnya hadis Abi Hurairah dengan lafaz tawalladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladih Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi yang lebih dia cintai dibandingkan ayahnya dan anaknya. Kemudian hadis kedua yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada bab ini adalah Qala al-Imam al-Bukhari rahimah Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ya'qub bin Ibrahim ثقة من العاشرة قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن علي يعني إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة حافظ من الثامنة إمام حجة Imam Hujjah. Ada Ibnu Ulayyah. An Abdul Aziz bin Suhaib. Wahuwa thiqah minar rabi'ah. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ha' wa haddathana Adam. Qala haddathana Syu'bah an Qatada an Anas. Qala. Ya, ini dalam riwayat ini, dalam sanad ini, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dua sanad sampai kepada sahabat Anas ibn Malik. Sanad pertama melalui jalur Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas. Sementara sanad kedua melalui jalur Qatadah dari Anas. Sehingga riwayat kedua ini adalah dari sahabat Anas bin Malik. Kalau riwayat pertama tadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi yang lebih dia cintai dibandingkan ayah, anaknya dan manusia semuanya. Maka pada riwayat Anas bin Malik ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an terdapat tambahan lafaz wan nasi ajma'in dan manusia semuanya. Taib ayol ikhwah rahimani rahmakumullah. Kita lanjutkan penjelasan Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah dalam syarah hadis ini. Qala rahimahullah fayajibu taqdimu mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam ala nufusi wal auladi wal aqarib wal ahlin wal amwal wal masakin. Maka wajib mendahulukan cinta kepada Rasul di atas kecintaan kepada diri sendiri, anak-anak, karib kerabat, keluarga, harta dan rumah tempat tinggal. Ya. Ini semua harus dijadikan di bawah cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi harus dia dahulukan dari semua kecintaan ini tadi. Bahkan terhadap diri dia sendiri. Nah, demikian pula cintanya kepada anak-anak. Cintanya kepada Nabi lebih dia dahulukan daripada cinta kepada anak-anak. Daripada cintanya kepada karib kerabat, keluarga, harta dan tempat tinggal. Wa ghairi dhalika mimma yuhibbuhu anna wa ghairi dzalika mimma yuhibbuhun nas ghayatal mahabbah dan yang selain itu yang biasa dicintai oleh manusia dengan kecintaan yang sangat besar yang sangat puncak cinta kepada Rasul harus dikedepankan dibandingkan semua bentuk kecintaan wa innama tatimmu al mahabbatu bit ta'ah dan cinta itu akan terwujud dengan adanya ketaatan kalau engkau mencintai Rasul, maka bagaimana akan bisa terwujud dan terrealisasi cinta itu adalah dengan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala qul in kuntum Allah. fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni beritibaklah kepadaku, ikutilah aku, ikutilah sunnahku. Yuhbibkumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Sehingga al-mahabbah itu akan terwujud, terrealisasi dengan sempurna dengan adanya ketaatan. Apabila engkau mencintai Rasul, maka engkau harus mentaati Rasul. Apabila engkau mentaati Allah Ta'ala, maka engkau pun harus mentaati me, mentaati apabila engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala maka engkau harus mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan ya ketaatan dan ittiba'ur rasul mengikuti rasul itu sebagai syarat bagi kecintaan kepada kepada kepada Allah taala Qul in kuntum Allah katakan wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka beritibalah kepadaku. Buktikan cinta kalian kepada Allah itu dengan cara ittiba'un Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga dari mana diketahui benar dan kejujuran eh, kejujuran cinta seseorang kepada Allah Ta'ala adalah dari itibaknya kepada Nabi. Ya, kalau dia jujur dalam mencintai Allah, dia jujur ada pengakuan bahwa dirinya cinta kepada Allah, maka dia harus beritiba kepada Nabi SAW. Jika tidak, maka pengakuan cinta dia kepada Allah adalah bohong, adalah dusta belaka. Nah, pengakuan cinta semua mengaku cinta kepada Allah semua orang bisa mengklaim, semua orang bisa mengaku dirinya cinta kepada Allah. Maka untuk bisa diketahui mana yang jujur, mana yang tidak ada dengan adanya bukti. Bagaimana membuktikannya? Fattabi'uni, beritiba'lah kalian kepadaku. Maka ayat ini sebagaimana dikatakan oleh para salaf merupakan ayatul mihnah, ayat yang menguji. yakni menguji setiap orang yang mengklaim yang mengaku cinta kepada Allah. Ya. Maka di sini akan terbedakan siapa yang jujur, siapa yang dusta, siapa yang bohong. Nah, yaitu dengan apa? Harus bisa dia buktikan, dia harus bisa membuktikan dengan cara bagaimana? Al-ittiba' mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Barakallahu fikum. Wasu'ila ba'duhum anil mahabbah. Faqala al-muwafaqatu fi jami'il ahwal. Sebagian mereka, yakni sebagian ulama, ditanya tentang apa itu hakikat mahabbah. Maka sang ulama itu pun menjawab al-muwafaqatu fi jami'il ahwal. Dia mencocoki, dia menyesuaikan atau dia selalu sesuai dengan pihak yang dia cintai fi jamil ahwal dalam semua kondisi. Adil mahabbah. Dia selalu muafakah ya. Dalam semua kondisi maka dia telah mencapai apa mahabbah. Kalau dia mencintai Rasul maka dia harus muafakatul Rasul, mencocoki Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua kondisinya. Kalau dia mencintai Allah maka dia harus ya sesuai dengan Allah taala sesuai dengan perintah dan larangannya dalam semua kondisi dia kalau ada perintah namun tidak dia kerjakan maka ini menunjukkan nakes kurang dia dalam ada kekurangan dalam cintanya kepada Allah taala atau dia melanggar larangan maka di sini terdapat kekurangan dalam cintanya kepada Allah azza wa jalla Barakallahu fikum. Semakin dia sempurna dalam muafakah, dalam ketaatan, mentaati pihak yang dia cintai, mencocoki, selalu sesuai dengan pihak yang dia cintai, maka semakin besar dan semakin sempurna kecintaan cintanya dia kepada pihak tersebut. Nah, barakallahu fikum. Thumma qala al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah fa'alamatu taqdim mahabbati rasul ala mahabbati kulli makhluk annahu idza ta'arada ta'atul rasul sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi wada'in akhar yad'u ila ghairiha min hadhil asya'il mahbubah fa in qaddama al mar'u ta'at rasul wa imtithala awamirihi ala dhalika da'i kana dalilan ala sihhati mahabbatihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimiha ala kulli syai. Maka bagaimana bukti atau tanda seseorang itu mendahulukan cintanya kepada Rasul di atas kecintaan kepada semua makhluk? Bagaimana tandanya, buktinya? Bahwa apabila berbenturan antara ketaatan kepada Rasul dalam melaksanakan perintahnya dengan ajakan lain yang mengajak kepada selain ketaatan kepada Rasul dari berbagai hal yang dia cintai. Anaknya, istrinya, hartanya, tempat tinggalnya. Mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan kepada Rasul. Ya. Ini terjadi ta'arud, berbenturan. Ya. Sunnatul Rasul mengharuskan demikian. Ya. Namun istrinya, anaknya, ayahnya, tempat tinggalnya mengajak kepada yang lain. Ya. Yang mana itu istri, anak, tempat tinggal, ayah, anak, ya itu dia cintai. Maka apabila seseorang mendahulukan ketaatan kepada Rasul dan melaksanakan perintahnya, di atas ajakan tersebut, maka ini sebagai bukti atas kebenaran cintanya dia kepada Rasul dan sebagai bukti bahwa dia telah mendahulukan cinta kepada Rasul di atas segala sesuatu. Nah, ini Wa in qaddama ala ta'atihi wa, wa imtithal awamirihi syai'an min hadhil asya' mahbu al mahbuba taban namun kalau dia mendahulukan ajakan-ajakan yang dia cinta, dari pihak-pihak yang dia cintai itu secara alami dia dahulukan di atas ketaatan kepada Rasul dan melaksanakan perintahnya Dalla dzalika ala adam ityanihi bil imani tam al wajib alaihi maka ini menunjukkan bahwa dia belum mendatangkan iman yang wajib yang sempurna yang wajib atas dirinya. Ya, karena dia ternyata mendahulukan cinta kepada selain Rasul di atas cintanya kepada Rasul. Tatkala dia ternyata apa? terjadi benturan antara pilihan mentaati Rasul dengan mengikuti ajakan selain Rasul ini tadi Ternyata dia dahulukan ajakan selain Rasul. Maka ini menunjukkan apa? Cinta dia kepada Rasul terdapat kekurangan. Sehingga dia belum mendatangkan iman yang sempurna yang wajib atas dirinya. Yaitu mendahulukan cinta Rasul, mendahulukan ketaatan kepada Rasul di atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Maka inilah tandanya. Inilah tandanya. Wa al qaul fi ta'arudi mahabbatillah wa mahabbati da'il hawa wan nafs. Demikian pula penjelasan yang sama ketika terjadi pertentangan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada ajakan hawa nafsu. Ya. Kalau dia mendahulukan ajakan kepada hawa nafsu maka menunjukkan terdapat kekurangan pada kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Namun kalau dia mendahulukan cinta kepada Allah, mendahulukan ketaatan kepada Allah, maka dia berarti telah mendahulukan cinta kepada Allah di atas segala sesuatu. Nah, Fa inna mahabbata rasul tabaun li mahabbati mursilihi azza wa jal dan sungguhnya cinta kepada rasul itu mengikuti mengikuti cinta kepada sang pengutusnya yaitu Allah azza wa jalla. Kalau dia mencintai Allah maka dia akan mencintai rasulnya. Ya. Kalau dia mengedepankan cinta kepada Allah maka dia pun akan mengedepankan cinta kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Taib. Barakallahu fikum. Hada kulluhu fi imtithalil wajibat wa tarki al haumat. Ini semua yang kita bahas di atas adalah kaitannya dalam hal melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kalau dia mendahulukan kewajiban kepada Allah Ta'ala di atas segala kewajiban, maka inilah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia mendahulukan kelaksanakan kewajiban sebagai konsekuensi perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam di atas segala sesuatu maka dia telah mencintai Rasul alaihi salatu wassalam min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in demikian pula kalau dia mendahulukan meninggalkan larangan baik larangan Allah taala maupun rasulnya Ya. Walaupun hawa nafsunya mengajak dia untuk melanggar larangan itu. Walaupun hawa nafsunya cocok dan senang dengan larangan-larangan tersebut. Namun dia dahulukan ya untuk meninggalkan larangan itu demi mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ini menunjukkan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu. Nah, sehingga kaitannya dengan apa ya akhwa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang haram. Ya, meninggalkan hal-hal yang haram. Bersegera dia. Inilah bentuk ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau kamu mencintai Allah, buktikan dengan mentaatinya. Bagaimana mentaati Allah? Laksanakan semua perintahnya, yang itu merupakan kewajiban. Dan tinggalkan semua larangannya, yang itu merupakan al-hurumat. Demikian pula kalau engkau mencintai Rasul, buktikan dengan mentaati Rasul. Bagaimana mentaati Rasul? Laksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Barakallahu fikum. Thumma qala Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah fa ta'araba da'in wa mandubat dubat Sekarang kalau bertentangan antara ajakan hawa nafsu dengan hal-hal yang mandub dalam syariat. Enggak wajib. Ya, wajib, namun mandub, mustahab. Sunnah seringnya diistilahkan begitu. Tapi maknanya apa? Mustahab, enggak wajib, sesuatu yang mustahab yang dianjurkan saja. Bukan merupakan kewajiban. Nah, ini terjadi ta'arud sekarang antara hajakan hawa nafsu dengan melaksanakan al-mandubat, mandubat syariah. Kif kalau ta'arud seperti ini. Fa in balagatil mahabbatu ila taqdimil mandubat ala dawa'in nafas kana dhalika alamata kamalil iman wa bulughihi ila darajati al-muqarribin al-mahbubin al-mutaqarribin bin nawafil ba'dal faraid. Kalau cinta dia sampai pada tingkatan mendahulukan perkara-perkara yang mandub yang mustahab tadi di atas ajakan hawa nafsunya maka sungguh yang demikian itu berarti telah menjadi tanda atas kesempurnaan imannya dan bahwa iman dia telah mencapai derajat para mukarrabin, para mahbubin, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah dengan nawafil setelah faraid. Nah. Ya. Sehingga bukan hanya dia mendahulukan kewajiban dan mendahulukan meninggalkan larangan, tapi juga dia mendahulukan melaksanakan hal-hal yang mandub, yang mustahab di atas ajakan hawa nafsunya maka ini menunjukkan apa? Sebagai tanda kesempurnaan imannya dan bahwa iman dia telah mencapai derajat al-muqarrabin al-mahbubin yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan nawafil tidak hanya dengan faraid tapi juga dengan ibadah-ibadah yang nafilah wa illam tablugh hadhil mahabba ila hadhihi darajah namun kalau cintanya dia tidak sampai pada tingkatan ini, tingkatan mampu untuk mendahulukan hal-hal yang mustahab dibanding ajakan hawa nafsunya. Maka apa? Fahiyya darajatu al-muqtasidin. Maka berarti iman dia sampai pada tingkatan muqtasid. ashabil yamin. Yani dia hanya apa? Yang penting mengerjakan perintah, mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang haram. Ada imannya inilah tingkatan muktasid. Ya. Yang disebut pula sebagai ashabul yamin. Alladzina kamulat mahabbatuhumul wajibah yang uh, cinta yang wajib telah sempurna pada dia. Yaitu bagaimana cinta yang wajib yang cinta yang kadarnya adalah mendahulukan perintah dan mendahulukan meninggalkan larangan di atas ajakan hawa nafsu. Ini adalah kadar cinta yang wajib. Kadar cinta yang wajib ini tak sempurna pada dirinya. Walam yazidu alaiha dan dia tidak menambah itu. Tidak menambah hal-hal yang lain. Dia cukup mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tidak menambah dengan mendubat. Maka berarti apa? Dia sampai pada tingkatan muktasidin Inilah tingkatan-tingkatan kaum mukminin sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya summa aurasnal kitabal ladzina summa aurasnal kitabal ladzina stafaina min ibadina faminhum zalimun li wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah dzalika huwal fadlul kabir kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami maka di antara mereka ada yang zalim di nafsih, diri dia sendiri, yang jatuh kepada hal-hal yang haram, atau meninggalkan kewajiban. Ini tingkatan yang lemah, tingkat yang rendah. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Ya, di antara mereka ada yang muqtasid, yaitu yang dia komitmen mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tidak menambah dari itu maka ini muktasid dan di antara mereka yang sabiqun bi khairat adalah orang-orang yang di samping mengerjakan yang wajibat dia juga mengerjakan yang mandubat mendahulukan al-mandubat di samping dia meninggalkan al-muharramat dia pun meninggalkan al-makruhat inilah orang-orang yang sabiqun bil khairat biidnillah dengan izin Allah dzalika huwal fadlul kabir barakallahu fikum Maka inilah ya ayol ikhwah rahimani warhamukumullah kewajiban kita dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hubbur Rasul ini termasuk bagian daripada al-iman. Bahkan merupakan asal min usul iman, salah satu prinsip diantara prinsip-prinsip al-iman. Dan mahabbah itu amalul qalb. Mahabbah merupakan amal hati. Sehingga apa? amal merupakan bagian daripada iman. Di sini salah satu amal itu adalah hubbur rasul, cinta kepada rasul. Dan di sini sebagai penegak, menegaskan prinsip ahli sunnah, akidah ahli sunnah yaitu bahwa al-iman kaulun wa amal. Ya, salah satunya amal qalbu. Salah satu amal qalbu adalah mahabbah, cinta. Salah satu cinta itu adalah cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Yang itu merupakan bagian dari iman. Mana dalilnya itu merupakan bagian iman? Nabi mengatakan la yu'min ahadukum tidak beriman la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi yang lebih dia cintai dibandingkan ayah, anak dan semua manusia. Barakallahu fikum. Dan ini menjadi bantahan terhadap kelompok Al-Murji'ah yang menolak amal ya, bagian dari iman. Mereka menyatakan amal bukan bagian dari iman. Maka ini bab ini di antara atau bab ini merupakan salah satu bab yang membantah akidah dan prinsipnya prinsip kelompok Al-Murji'ah. Dan sampai di sini ya kajian kita di malam hari ini insyaallah taala yang mana malam ini merupakan hari Sabtu 5 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 7 Desember 2024 <clears throat> yang insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.